dan anak-anak Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim Yawma la yanfa'u marun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah kita sudah mengkaji perkara-perkara yang bisa menambahkan dan mengobati hati kita dan kita masih membicarakan tentang kesabaran dan insya Allah kita sambung dengan asyukur dan berikut ini penulis mengatakan al-akhbarul waridatu fi fadilatus sabr keterangan-keterangan yang meriwayatkan tentang keutamaan sabar. Jadi orang yang memiliki kesabaran maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan-keistimewaan. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan. Sebelum saya sampaikan keutamaan sabar ini, sedikit mengulang bahwa yang dimaksud dengan sabar sebagaimana sudah berlalu keterangan tersebut adalah habsun nafsi yaitu mengekang dirinya mengekang diri dalam pengertian as-sabru fi taatillah sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah as-sabru an maksiatillah sabar tidak melakukan larangan-larangan Allah was-sabru ala aqdarillah dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala maka bagi orang yang bisa menjalankan hal yang demikian ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan diberikan beberapa keutamaan. Di antaranya sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah, beliau radhiyallahu taala anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslimin usibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati." وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله فأخلف الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم Dari Ummu Salamah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa oleh suatu musibah, lalu dia mengucapkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajiun. Sesungguhnya kami semuanya ini adalah milik Allah, mengaku bahwa kita semua milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Lalu mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati ya Allah berikan pahala terhadap musibah yang aku alami wa akhlif li khairan minha dan gantilah dengan yang lebih baik maka kata Nabi Allah akan menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari musibah yang dia alami maka Abu Salamah mengatakan ketika Abu Salamah meninggal yaitu suaminya meninggal aku berkata siapa yang lebih baik? Orang Islam yang mana yang lebih baik dibandingkan dengan Abi Salamah? Ini menunjukkan syukurnya seorang istri kepada suaminya karena dia mendapatkan orang yang baik sehingga ketika suaminya meninggal Nabi memberikan arahan agar bersabar dan serta berdoa kepada Allah dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khaira minha sesungguhnya kami ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya Allah berikan pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik maka orang yang berdoa begitu Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik dan Ummu Salamah ketika suaminya meninggal yaitu Abu Salamah dia mengatakan Apakah ada orang yang lebih baik daripada Ummu Sal Abi Salama? Dia adalah orang yang pertama hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Ummu Salamah mengatakan hal itu, lalu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu datanglah utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk melamar padanya dan katakan yang melamar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh apa yang dikatakan dan disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Wa huwa as Orang yang benar dan dibenarkan. Maka siapa yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti Abu Salamah suami dari Ummu Salamah di mana Ummu Salamah mengatakan apakah ada yang lebih baik dibandingkan dengan Abi Salamah ada yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkat apa? Berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi, apa yang sabdakan beliau adalah huwa wa huwa aswatukul masduq. Beliau benar dan dibenarkan. Tidak akan pernah meleset. Maka digantilah oleh Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami dari Ummu Salamah. Kemudian orang yang sabar, yang kedua akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dia akan diberikan musibah. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari wa Malik fil Muwatta. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepadanya, memberikan musibah kepadanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi hatta yuwafiya bihi yaum al-qiyamah." Akhrajahu At-Tirmidzi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka disegerakan siksanya di dunia. Misalkan dia memiliki perbuatan dosa, segera dibalas di dunia, dan ketika dia mendapatkan balasan dari perbuatan dosanya di dunia, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadanya kebaikan. Karena apa? Karena musibah yang dialami merupakan penghapus dari kesalahan-kesalahan. Dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, menghendaki kejelekan kepada hambanya, maka dia dibiarkan hamba tersebut dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dari kiamat. Tentu saja ini merupakan keburukan. Kenapa demikian? Karena tidak ada bandingannya siksa akhirat dengan siksa dunia. Jauh dan tidak bisa dibandingkan. Lebih besar dan lebih berat siksa yang akan dialami seorang nanti di hari, di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ketika kita mendapat musibah kita bersabar atau kita bisa ridho bahkan Nabi SAW bersyukur ketika mendapat musibah sebagaimana riwayat dari Ibnu Majah beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka ikhwan fitin pendengar rojak dimanapun kita berada, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia yaitu sabar. Karena sabar ini merupakan karunia. Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan ma an'ama Allah ala 'abdin ni'matan fan taza'aha minhu fa'adahu makanah as-sabr illa kana ma'awadhu khairan mimma intaza'ahu. Umar Abdul Aziz beliau mengatakan tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hambanya lalu dicabut kenikmatan tersebut dan diganti dengan kedudukan-kedudukan nikmat tersebut dengan kesabaran kecuali apa yang telah digantikan oleh Allah itu tersebut lebih baik daripada nikmat yang dicabut jadi nikmat yang ada pada seorang ketika Allah mencabutnya Lalu Allah membuat orang tersebut sabar. Maka kedudukan sabar yang ia miliki ketika nikmatnya dicabut itu jauh lebih baik daripada nikmat tersebut. Artinya kesabaran merupakan kenikmatan pula yang agung. Kesabaran merupakan karunia Allah yang besar yang seharusnya kita juga mensyukuri. Maka mensyukuri ketika kita bersyukur yang insya Allah kita akan bahas nantinya, maka itu termasuk nikmat yang harus disyukuri. Ketika kita juga mendapatkan musibah bisa bersabar, merupakan kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah menghendaki kepada hambanya yaitu kebaikan, Allah akan mengujinya. Nabi mengatakan inna al jaza ma'idhamil bala. Wa inna Allah Ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Faman radiyya falahur ridha. Wa man sakhita falahus sukhut. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya bala. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada apabila Allah menyukai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Dan barang siapa yang ridho, maka baginya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membenci atau marah dengan adanya musibah tersebut, maka dia juga mendapatkan kemarahan. Sebagaimana keterangan sudah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya orang ketika mendapatkan musibah sebagaimana penjelasan Al-Allamah Al-Imam Asyik Muhammad bin Salih Al-Faymin rahimahullah ta'ala orang yang mendapat musibah ada pada beberapa keadaan yang pertama dia marah ketika dia mendapatkan musibah tidak terkendali tidak bisa mengendalikan emosinya seorang wanita barangkali mentempeleng mukanya sendiri memukul pipinya menyobek-nyobek bajunya mencabut rambutnya, lempar piring, lempar gelas, dan seterusnya. Maka ini merupakan perkara yang haram. Atau bahkan bisa kufur. Dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala naudzubillah barangkali dengan mengatakan engkau tidak adil kemudian keadaan kedua orang yang mendapat musibah adalah dia bersabar artinya tidak suka dengan musibah tersebut tapi dia bisa menahan diri tetap menjalankan ketaatan kepada Allah menjauhi larangannya dan juga sabar terhadap takdir tersebut. Dan yang ketiga dia ridho, rela dengan musibah yang dia hadapi. Kemudian selanjutnya yang terakhir bersyukur di mana Nabi saw Alaihi Wasallam sebagaimana hadis tadi yang saya sampaikan ketika beliau mendapat musibah apa yang beliau katakan Alhamdulillah ala kulli halin akhrajahu Ibnu Majah segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan ini merupakan kesabaran yang dimiliki atau rasa syukur yang dimiliki oleh Nabi ketika dapat musibah. Karena apa? Karena ketika orang mendapatkan musibah dan dia bersabar, maka orang tersebut telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Sehingga disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala orang yang bisa bersabar maka kesabaran tersebut jauh lebih baik daripada nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar. Dan yang ketiga, orang keutamaan kesabaran adalah orang yang mendapat musibah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu la kafarahullah min khotoyahu rawahu muslim tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu bencana atau musibah yang lainnya yang menyakitkan apa saja yang menyedihkan bahkan sampai duri pun yang menusuk kakinya, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ya. Ma'amin musibatun tusibul mu'min illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatu yushakuha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari musibah orang-orang beriman kecuali Allah akan menghapus dengan musibah yang dia alami tersebut kesalahan-kesalahannya bahkan duri yang menusuknya Kemudian yang berikutnya, yang kelima atau yang keempat, orang yang mendapatkan musibah, ya, dia akan diberikan balasan sesuai dengan ketika dia dalam keadaan sehat. Misalnya orang yang sakit, ya, orang yang sakit, kemudian atau orang yang safar, maka orang yang sakit mungkin nggak sholat berjamaah di masjid, sholatnya di rumah, Orang yang sakit tidak sholat berdiri, sholatnya duduk atau berbaring atau dengan isyarat. Orang yang musafir, sholatnya dia biasanya empat menjadi dua. Biasanya berjamaah, mungkin sholat di jalan sendiri atau berjamaah dengan temannya. Maka semuanya ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sempurna sebagaimana ketika dia sehat atau ketika dia dalam keadaan mukim. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu Al-Bukhari wa Abu Dawud. Apabila seorang hamba sakit atau dia bepergian, maka dicatat baginya amal-amal perbuatannya seperti dia melakukan waktu sehat atau waktu mukim. Maka orang yang sakit tidak bisa pergi ke masjid. Maka dia ketika sholat di rumah mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia sholat di masjid. Ketika dia terbiasa baca Quran kemudian tidak membacanya karena terhalang oleh sakit, tetap pahala akan mengalir kepadanya ketika seperti dia waktu sehat. Demikian pula orang yang safar dan seterusnya. Orang yang safar terkadang sholat duduk di kendaraan karena tidak memungkinkan untuk berdiri disebabkan keadaan. Maka orang yang seperti itu mengalami kekurangan dalam sholatnya, tidak berdiri, tidak sempurna sebagaimana sholat yang semestinya. Namun pahala yang didapatkan orang tersebut disebabkan oleh keadaan itu mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia dalam keadaan mukim. Ini menunjukkan fadilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keutamaan yang lain adalah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Khabbab bin Al-Arad dia mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhilil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam keadaan berbaring di atas burdahnya di bawah bayangan Ka'bah. Lalu kami mengatakan ala tastansuru subrulana, ala tad'u ya Rasulullah tidakkah engkau memintakan kemenangan untuk kami dan tidakkah engkau mendoakan untuk kami? Karena apa? Ketika berada di kota Mekah, para sahabat, kaum muslimin, di situ dicaci maki oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka diboykot, mereka disiksa, mereka diintimidasi, diteror dan lain sebagainya karena kaum muslimin dalam keadaan lemah. Maka dalam keadaan seperti itu, mereka enggak tahan merasakan keadaan seperti itu sampai-sampai mengatakan kepada Nabi, Tidakkah engkau memintakan kepada Allah pertolongan, kemenangan? Tidakkah engkau doakan untuk kami? Apa kata beliau? Faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfar lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'al nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid min duni lahmihi wa 'idamihi ma yasudduhu dhalika an dinihi والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh telah ada orang-orang sebelum kalian, ia disiksa, dikubur hidup-hidup, lalu dibawakan padanya yaitu sisir dari besi, ya. kemudian diletakkan di atas kepalanya atau gergaji dari besi, ya. kemudian diletakkan di atas kepalanya dan kemudian dibelah dua, ya. sebagaimana keterangan pada waktu lalu kami sampaikan pada kesempatan pekan yang lalu yaitu Ar-Rahib Ar-Rahib seorang pendeta yang mengajarkan tauhid kemudian juga yang mengikuti dari Eh, pembesar raja yang mengikuti seruan tauhid sang pendeta ini sama penguasa pada saat tersebut dipanggil dan disuruh kembali kepada agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya yaitu dibelah dua badannya yaitu digergaji hidup-hidup. Demikian juga kata Nabi ada juga diberi wayun syad bi amshatil hadid min duni lahmi wa dhami yaitu disisir dengan sisir dari besi sampai daging dan tulangnya dan ini tidak membuat dia keluar dari agamanya demi Allah sungguh ya Allah akan memberikan perkara ini sampai-sampai yaitu akan memberikan kemenangan ya hingga nantinya orang yang menggunakan kendaraan dari Son'a ila Hadramaut dari Son'a yaitu di Yaman ini Son'a Hadramaut dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah ya Demikian juga akan aman yaitu al-ghanam, kambing-kambing dari azib dari berserigala. Karena apa? Karena rasa aman. Karena apa? Karena kemenangan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin. Akan datang itu, akan tiba saatnya. Walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian istijal. Kalian terburu-buru. Kalian tidak sabar. Kalian ingin kemenangan segera ada di tangan kalian. Kalian ingin bahwa Islam ini lebih cepat jaya. Namun ketahuilah semuanya harus melalui proses. Kesabaran demi kesabaran harus dihadapi di dalam menghadapi atau meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum?" مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apa kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang dahulu? Mereka disiksa, tadi ada gergaji hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Bahkan pada pertemuan yang lalu ada seorang ibu yang bersama bayinya disuruh masuk ke jurang yang penuh dengan api rahulah seorang ibu tersebut dan Allah memberikan pertolongan dengan cara apa? Sang bayi yang digendongnya bisa ngomong, "Ya ummah, anti adalah hak. Wahai ibuku, engkau di atas kebenaran." Seorang bayi bisa memberikan keyakinan kepada ibunya agar dia tetap mantap dan tegar menghadapi cobaan ini. Dan ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak sabar meminta kepada Nabi agar minta kemenangan, memintakan bagi mereka pertolongan, memintakan kepada Allah doa untuk kaum muslimin. Dan Nabi menyampaikan, ada dulu orang yang disiksa, dikubur hidup-hidup, digergaji, disisir badannya sampai dengan sisir besi, sampai terkelupas daging-dagingnya. Namun tidak membuat mereka keluar dari agama ini, tetap tegar maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kalian, kepada kita semua sampai-sampai orang yang ar-raqib yang mengendarai kendaraan dari Son'a menuju Hadramaut tempat yang sangat jauh akan merasakan keamanan, tidak akan merasa takut kecuali kepada Allah. Demikian juga dengan kambing-kambing tidak akan merasa takut dengan serigala karena aman. Akan tapi kalian terlalu tergesa-gesa. Maka hadis ini sangat besar faedahnya bagi orang yang meniti jalan perjuangan, bagi orang yang meniti jalan dakwah, bagi orang yang ingin tegak agama Islam di permukaan bumi ini, hendaklah bersabar. Hendaklah mengikuti manhaj. Hendaklah mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Kita tidak memerlukan cara yang lain kita hanya mengikuti apa yang sudah dilalui oleh salafun as-salih. Bagaimana mereka menegakkan agama ini? Allah Subhanahu wa taala berjanji wa'adallahu alladziina amanu minhum walladziina Allah berjanji kepada orang-orang beriman ya amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa min qablihim. Allah akan memberikan kekuasaan di permukaan bumi sebagaimana mereka diberikan kekuasaan di permukaan bumi. Namun kita harus bersabar, mengikuti jalannya, mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya yang sudah dijelaskan oleh as Saleh. Maka jangan mengharap kesuksesan orang yang ingin sukses di laut, di darat, ya, maka janganlah menggunakan kapal berjalan di atas darat. Tapi kalau di darat kita menggunakan kendaraan yang ada di darat, kalau di laut kita menggunakan kendaraan yang ada di laut, maka kita jangan terburu-buru dalam rangka untuk mencapai kesuksesan dakwah, kesuksesan apa saja, kita harus melihat kepada manhaj yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Al-Imam Malik, Lan yasluha amru hadil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan kebaikan-kebaikan pendahulunya. Oleh karena itu bersabarlah kita menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi ujian-ujian sehingga kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang-orang beriman hatta yaqul rasul wala'dina amanu mahu rasul dan orang beriman yang bersamanya mereka mengatakan mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib kapan pertolongan Allah tiba, maka ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu maha dekat, sangat dekat. Karena apa? Karena kesabaran demi kesabaran yang harus kita pikul menghadapi beban-beban dakwah ini. Kesabaran demi kesabaran yang harus kita pikul. Bila kita meniti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku. Artinya ini sudah merupakan ma'rifah. Kul hadhihi sabili. Di sini isyarat, di sini menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Di dalam kita meniti jalan dakwah ini. Di dalam kita meniti dan mengarahkan umat kepada perbaikan. Di dalam kita menegakkan agama ini. Allah dan Rasulnya sudah memberikan jalan. Kul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad inilah jalanku. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah di atas ilmu, maka kita tinggal menjalankannya. Jadi perlu kesabaran. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah. Dan musibah yang kita alami merupakan ujian dari Allah yang akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Sampai dikatakan oleh sebagian salafus soleh, laula masaibud dunya la waradna al-akhirah min al-mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia ini, maka kita akan melalui negeri akhirat dalam keadaan yang bangkrut. Mengapa demikian? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, kemudian dosa tersebut bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka dengan musibah, seseorang bisa mendapatkan ampunan Allah. Sehingga dalam akidah ahlu sunnah, tidak boleh seseorang mengatakan kepada yang lainnya bahwa dia ahli surga kecuali yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seseorang mengatakan kepada yang lainnya bahwa dia ahli neraka. Ya. Apalagi dia masih hidup, masih sehat. Sedangkan dia sudah mati dan tahu bahwa dia mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh memastikan bahwa dia ahli neraka. Karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah menghapus kesalahannya. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam asalkan dengan cara dia bertauhid atau mendapatkan ampunan karena musibah musibah yang dialami. Oleh karena itu, satu Salih mengatakan, laula masaibud dunya lawaradna al-akhirah minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia ini, maka kita akan melalui akhirat ini dalam keadaan rugi, dalam keadaan bangkrut, bawa modal tapi habis semua modalnya. Sebagaimana juga yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atadruna atadruna mal muflid, al muflisu al muflisu fina man la darahima lahu la mata' فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت ثم طرح في النار رواه مسلم tahukah kalian orang-orang yang bangkrut Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Lalu Nabi mengatakan orang yang bangkrut adalah dari umatku yang mati membawa pahala sholat, zakat, puasa. Dia datang dari kiamat dengan keadaan seperti itu. Namun dulunya dia mencaci maki orang, menuduh orang lain berzina, makan hartanya, kemudian menumpahkan darahnya, memukulnya. Artinya tidak peduli dengan hak-hak orang Islam lainnya. Maka diambillah kebaikannya. Kemudian belum impas diberikan kejelekan-kejelekan orang-orang yang lain tadi disakiti, lalu dimasukkan dia ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut. Dan musibah-musibah ini bisa membuat dan membuat orang yang memiliki dosa kepada Allah itu menghapus dosa-dosa tersebut sehingga disebutkan tadi seandainya bukan musibah yang dialami oleh kita di dunia ini, kita akan menjadi orang yang bangkrut. Ikhwan, fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sabar akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepemimpinan di atas agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin agama ini ketika mereka menggunakan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar ya wa ja'alna minhum aimatan yahduna bi amrina kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka beriman dan yakin kepada ayat-ayat kami maka kesabaran merupakan sebab seseorang atau satu kaum mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam menegakkan kebenaran. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insyaallah pada keterangan berikutnya kita akan membahas tentang asyukur dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Selebihnya kami kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Umar. Tafadhol. Naam, Ustaz. E, demikianlah para pendengar materi yang beliau sampaikan pada sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang ingin berinteraksi langsung dan bertanya kepada Ustadz, anda bisa melalui telepon di 021 atau juga melalui pesan singkat kami di 0819896543. Dan kita akan angkat pertanyaan dari penelpon yang pertama Ustaz. Ya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan umur siapa nih, Um? Ibu Rafa di Bintaro. Iya, silakan, Um. Uh, ini Ustaz bagaimana caranya menghadapi suami saya ya yang tidak sholat dan kasar dari ucapan dan perlakuannya. Iya, iya. Terus kalau saya pergi mengaji karena saya mengaji ini tuh baru Ustaz ya uh, alhamdulillah sudah dua bulan ini lebih ya saya menuntut ilmu uh, eh, asnah ini uh, dan saya lihat suami saya itu tidak rela. Iya, Lama ini saya sudah bersabar Ustaz dari uh, lima tahun sudah dalam pernikahan saya ini. Iya. Itu uh, saja Umu. Saya pertanyaan saya, ha? Ah. apakah saya harus bersabar terus atau bagaimana? Tolong ya. Ustaz, jalan iya. ya. keluarnya. Iya. Dan ya. tolong mohon doanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Ya, silakan, ya, ini, ini termasuk ujian yang dihadapi oleh ibu yang bertanya tadi, Ibu Rafa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah di atas jalannya. Memang setiap orang menghadapi atau mengikuti kebenaran pasti dia akan mengalami ujian sebagaimana yang saya sampaikan dari dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah tadi ya di antaranya apakah kamu mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepadamu ujian-ujian seperti orang terdahulu dan seterusnya maka di sini ibu ya e, kalau menghadapi suami yang tidak sholat sampai tadi saya tadi dengar tidak sholat ya maka tidak sholat ini merupakan perkara yang sangat besar kalau dia mengatakan, kalau seorang mengatakan tidak sholat itu merupakan uh, perkara yang tidak apa-apa, ya, artinya boleh meninggal sholat, maka para ulama bersepakat tidak ada perbedaan bagi orang yang mengatakan meninggalkan sholat itu tidak ada dosa, tidak apa-apa, ya, maka sepakat para ulama dia keluar dari Islam. Adapun meninggalkan sholat karena malas, ulama berbeda pendapat, ada mengatakan keluar dari Islam, namun jumur tidak ya sehingga apa kalau dia mengatakan sholat tidak apa-apa dan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam maka bisa rusak dengan sendirinya al-fasah yaitu pernikahan ya namun karena e, semua perkara itu harus ada penjelasan harus ada hikmatul hujjah harus jelaskan apa yang menjadi alasannya maka jangan terburu-buru untuk mengeluarkan saudaranya dari daerah Islam maka menghadapi seperti ini, ya tentu saja kepada ibu yang mengalami apa namanya uh, ujian seperti ini, kami tidak bisa menyampaikan apa-apa kecuali bersabar, ya. Kemudian sampai kapan bersabar? Sampai Allah memberikan pertolongan. Jangan lupa selalu minta kepada Allah. Juga banyak yang mengalami kasus yang sama dengan kesabarannya dia berdoa kepada Allah karena hati manusia itu ya berada di antara ya inna quluba bani adam uh, baina uh, inna quluba bani adam kulluha fi usbu'ain baina asabir rahman yasrifu haitsu yasha sesungguhnya hati anak Adam itu semuanya berada di antara dua jemari di antara jari jemarinya Allah maka Allah akan memalingkan ya sesenda Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu doakan mudah-mudahan hatinya bisa bisa berpaling lagi pada kebenaran. Dan ibu tetap bersabar. Kalau memang bertahan sampai sekian lama, kemudian dia tidak mau sholat dan seterusnya, maka dalam hal ini, maaf ya, kalau memang sudah akhir dari perjuangan yang dilakukan, upaya dan usaha berdoa semua sudah, masih tetap tidak sholat, maka ini membuat dibolehkannya seorang istri untuk khulu yaitu minta dilepas yaitu uh, entah minta cerai itu boleh ya talak dari suaminya atau hulu yaitu uh, mengembalikan mahar kepada sang suami karena ini merupakan perkara yang sangat besar yaitu meninggalkan sholat ini. Namun ini adalah upaya terakhir. Sebelumnya haruslah banyak dilakukan upaya-upaya yang barangkali Allah memberikan hidayah kepada suami tersebut. Dan ibu jangan mundur tetap mencari peluang untuk tetap mencari ilmu dan minta kepada Allah diberikan kemudahan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, istiqomah di jalan Allah, jangan mundur karena ini sudah berada di dalam jatah uh, hidayah. Semoga hidayah yang diberikan Allah ini memberikan ibu istiqomah. Demikian. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah sikap sabar tetap kita tunjukkan kepada seorang muslim yang menyerang di dalam satu kajian atau kita membela diri walau terjadi perkelahian di dalam majelis dan masjid tersebut Ustaz? Dalam hal ini semua kembali kepada kaidah ya maslahah mura'atul masalih wal mafasid dikembalikan kepada maslahah ya. Sebab uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsa 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan, tapi orang yang kuat adalah ketika dia bisa mengendalikan dirinya. Maka dalam hal ini, ya, kita lihat maslahahnya. Mana yang lebih maslahah? Melihat keadaan yang seperti ini, barangkali kita uh, bersabar dan menyerahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan tersebut ya kepada ulil amr karena kalau sudah menyangkut perkara tersebut di depan publik ya mau tidak mau dikembalikan kepada ulil amr ya. sehingga kita melihat maslahah dan mudaratnya ya kita pertimbangkan karena para ulama ahlu sunnah melihat sekali dan memandang dan mengukur sangat dalam ya dalam segala hal tentang maslahah dan madorot ya mereka kemudian ketika diam yang tidak bergerak karena melihat maslahah mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya ketika dia harus bergerak juga mempertimbangkan menghitung plus dan minusnya maka di sini terkadang banyak orang-orang yang tidak memahami ya sehingga ketika dia dikatakan diam dikatakan pengecut maka dalam masalah ini kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bih." Law radduhu ila ar-rasul wa ila uli amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83 ketika datang kepada mereka perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan. Maka di sini berkaitan dengan keamanan dan rasa takut. Ketika terjadi huru-hara, ketika terjadi gejolak, ketika adanya perisihan yang bisa kepada fisik bahkan bisa kepada darah, maka langsung saja mengambil sikap ya tanpa mempertimbangkan. Dan seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul, Rasul sudah tidak ada atau mengembalikan kepada ulil amr, di sini ulama pemerintah atau para ulama ya, kepada orang yang alim serahkan kepada urusan tersebut kepada orang yang alim orang yang berilmu yang mengetahui kaidah-kaidah agama yang memahami tentang masalah dan mudarat maka jangan semua orang berbicara dalam masalah ini serahkan kepada orang yang lebih alim nah, dalam hal ini di antara kita ada serahkan kepada asatid kepada para orang-orang yang lebih ilmunya kepada dibandingkan dengan kita. Maka la alimahul ladina yastanbitunahu minhum akan mampu, akan bisa ya, akan mengetahui orang yang bisa beristinbat, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum bagaimana mensikapi ini. Karena persoalan tidak hanya sebatas yang kita pandang, tapi dibalik persoalan yang kita hadapi, di situ banyak persoalan-persoalan yang harus juga disinergikan ya harus diintegrasikan persoalan-persoalan yang lain apa kira-kira akibatnya kalau kita begini apa kira-kira akibat kalau kita begini maka semua ini harus dipertimbangkan dengan matang-matang dan ini merupakan kaidah al-sunnah wal jamaah di dalam menghadapi semua persoalan di antaranya dikatakan dalam kaidah-kaidah fikih ya jalbul adarul eh, mafasid muqaddam min jalbil menghindari kerusakan itu diutamakan daripada me, me, meraih suatu kebaikan. Disebutkan juga ida tazahama al masole yukadamul al-a'la min al masole apabila bertabrakan banyaknya kebaikan diambil yang paling besar di antara kebaikan tersebut. Wa idza til mafasid yukadamul al min al-mafasid apabila bertabrakan beberapa perkara-perkara yang ber, yang berkenaan dengan kerusakan ya ada beberapa kerusakan maka diambil yang paling ringan الضرر يزال لا يزال ضرر بالضرر الضرر يزال yaitu sesuatu yang bahaya harus diangkat sesuatu yang tidak mengenakan harus di, dibuang tapi tidak boleh dibuang dengan doror yang lain dengan kebahayaan yang lain tidak boleh diganti ini tidak enak nah, diganti dengan tidak enak yang itu tidak boleh dibiarkan begitu saja apalagi dengan ini tidak enak diganti dengan tidak enak yang lebih besar ini bahaya kemudian diroba dan diganti dengan bahan yang lebih besar maka tidak dibolehkan oleh karena itu kaidah-kaidah syar'i kaidah-kaidah syariat agama kita ini sudah jelas maka kita kembalikan kepada kepada ahlinya dan yang lain kita bersabar kemudian bisa jadi keputusan yang diberikan tidak berkenan dengan hati dengan perasaan ya kenapa kau begini pengecutlah kita kenapa kau begitu apa kita nggak berani bukan bukan masalah itu ya Ya, berapa banyak ulama mendapat tuduhan pengecut dari orang-orang tidak memahami agama ini? Karena apa? Karena ketika mereka bersabar menerapkan kaidah-kaidah agama, ketika mereka bersabar menerapkan manhaj, menerapkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa uh, bijaksana dalam melihat persoalan, ya, dan dari sisi kaidah kaidah agama kita melihatnya, bukan dari sisi semata-mata perasaan dan akal yang kita kedepankan. Karena memang kelebihan sunnah adalah mereka berdiri di atas kaidah-kaidah agama ini, di dalam mereka memahami agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon dari Umu Najma di Rawasari. Assalamualaikum. Barakallah fikum, Ustadz. Apakah menggibah orang lain termasuk akan menghapuskan amalnya dan berpindah kepada orang yang digibahnya? Sukron. Silakan Ustaz. Iya. Uh, eh, gibah jelas merupakan larangan ya. Sebagaimana Allah berfirman la yakun ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi maitan fakarihtumuh janganlah kalian saling ribah satu sama lain. Apakah kamu kalian mau makan bangkai daging saudaramu sendiri? Ya, maka kamu tidak akan suka. Maka riba ini termasuk perbuatan dolim kepada orang lain. Maka perbuatan dolim kepada orang lain, ya Nabi mengatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah kepada perbuatan dolim karena itu merupakan kegelapan dari kiamat mangkanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu rawahul Bukhari. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, hendaklah dia minta maaf, minta dihalalkan di dunia ini. Ya. Maka kalau tidak, nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi, ya. Karena apa? Karena ghibah termasuk mencerai-beraikan apa harga diri saudaranya. Dan kalau berkaitan dengan kezaliman sesama hamba, itu diserahkan kembali kepada hamba. Maka kita perhatikan tiga perkara. Kulul muslim alal muslim haram. Maluhu wa damuhu wa irduhu. Au damuhu eh, wa maluhu wa irduhu. Allah, uh, orang Islam atas Islam lainnya haram. Yaitu darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Rawahu muslim. Maka termasuk di sini harga diri. Yaitu orang menggibah. Oleh karena itu tinggalkan itu, kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang digibah. Kemudian kita omongin yang baik-baik ya orang yang digibah di depan orang lain. Demikian. Nah, Ustaz. Dan kita akan kembali angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Ya, silakan uh, Bapak Ajis yang ada di Mampang. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya, saya mau nanya Ustaz saya kan sedikit Pak suaranya? ya ya rumah saya kan dekat musola, kota iya, iya. ya Iya, Uh, dekat musola, terus nah, saya pengen sholat di dekat rumah saya itu, tapi takmirnya ini imamnya kayaknya agak angkuh dan sombong. Iya. Nah, saya bingung bagaimana uh, apa sikap saya nanti kalau misalnya saya jamaah tapi nggak serak gitu dan dia selalu mengutarakan amal-amal jamaah yang lain dengan orang-orang kita yang nggak punya merasa tersinggung gitu ya itu aja Ustaz ya. kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz ya ya memang kalau kita lihat imam itu persyaratannya kalau kita lihat ya ya umun nas akrahum lil kitab orang yang jadi imam itu akrohum lil kitab akroh di sini ulama mengatakan ya seperti Imam uh, Ahmad, Imam Malik itu hafalannya lebih banyak. Imam Syafi'i mengatakan lebih paham. Artinya orang lebih yang alim jadi imam itu. Namun sekarang ya kenyataan sudah berbeda ya maka uh, tetap kita sholat berjamaah ya dengan mereka itu jauh lebih baik daripada kita sholat menyendiri di rumah ya dan keangkuhan dia ya tidak menggugurkan dia ya, dia menjadi imam ya namun sepan, tidak sepantasnya seperti itu memang ya namun tidak menggugurkan uh, sholat kita berjamaah bersama kaum muslimin di masjid atau di musola dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah demikian tetap sholat dan bersabar dengan itu. Nah, baik uh, untuk Bapak Ajis yang ada di Mampang, mudah-mudahan jawaban beliau bisa dipahami eh, dengan baik dan kita angkat dari pertanyaan SMS yang kembali masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau tanya, boleh tidak kalau mendoakan jika pada orang yang telah menzolimi saya, memfitnah saya berzina, dan memaki saya? Dan apakah orang tersebut dapat balasan dari Allah di dunia ini? Sukron. Silakan Ustaz. Iya, mendoakan dengan kebaikan atau kejelekan? Um, tidak jelas Mungkin dengan kejelekan nggak Ustaz? Karena orang tersebut telah menzolimi Ustaz. Iya, iya. Iya, uh, doa akan diterima ya apabila berkenaan dengan tidak memutus satu rahim. Namun bagi orang yang terdolimi maka dia doanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan orang kafir pun akan dikabulkan kalau orang didolimi. Ya sebagaimana dalam hadis dikatakan salatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil as sayyid hatta yuftir wa da'watul mazlum Tiga orang tidak ditolak doanya, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka dan oh, doanya orang yang dolimi, ya. Maka kita harus takut dengan doanya orang yang didolimi karena tidak ada hijab antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh-boleh saja, ya. Namun kita kalau memaafkan itu jauh lebih baik. Ya, kalau kita memaafkan dan bersabar jauh lebih baik. Ya, Nabi mengatakan mana qasamalu min sadaqah بعبد ولا زاد الله بعبد ولا زاد الله عفوا بعبد إلا عزا ومن تواضع لله رفعه رواه مسlim Nabi mengatakan tidaklah berkurang harta karena sedekah dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang memiliki sifat maaf kecuali akan ditambahkan kemuliaannya dan barang siapa yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka uh, boleh kita membalas kalau kita didolim orang lain ya fa'in eh, Alkop fa'in eh, Tum, ya Tum fa'aqibtum Fain uh, fa'in fa'akibu bimis Lima akib Tum bihi kalau kalian mau membalas maka balaslah sebagaimana kalian didolimi itu boleh tapi kalau mau bersabar ya itu lebih baik dan kalau kita mau maafkan jauh lebih baik sebagaimana tadi Nabi mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita wallahu alam ya Amset. Baik kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui penelpon uh, dari Abu Fikri di Pekayon. Assalamualaikum. Ya silakan Abu Fikri. Ya Ustaz, ini kaitannya dengan sabar Ustaz. Ya eh, gimana kita menyikapi kesabaran kaitan dengan ujian itu datangnya bertubi-tubi ya, ya. dan berlangsungnya apa dalam jangka waktu yang lama ya, gitu ya, ya, Ya, ya, supaya ada penghibur dikit gitu Ustaz. Iya betul ya, iya ya. Cukup? Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, kita berbicara barangkali sangat mudah ya namun ingatlah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya bukan pembicaraan belaka, bukan sekedar pemanis bibir, bukan sekedar penghibur kita, namun semuanya akan terjadi ya dan kita harus yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita bertubi-tubi masalah datang, masalah datang, maka kita pertama kali kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kembalikan semuanya kepada Allah Selanjutnya kita banyak membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan ujian, dengan musibah, dengan kesabaran. Maka dalil-dalil yang saya sampaikan sebagian sebagian tadi ya atau juga sebelumnya itu mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita ya menjadi pedoman petunjuk hidup kita di dalam mengarung hidup di mana hidup ini semuanya akan mengalami ya masing-masing dengan apa namanya eh, sendiri-sendiri, ada yang mengalami ini dan itu, ada mengalami musibah yang bertubi-tubi, bertubi tidak tidak pernah uh, berhenti sampai bahkan dia meninggalkan dunia ini. Maka kalau orang beriman cukup bagi kita barangkali uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa la yajidu dhalika illa fil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabat dharra sabara fa kana khairan lah rawahu muslim an suhaib bin sinan sungguh menakjubkan orang beriman semua perkaranya baik bagi dia dan hal ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman artinya itu iman yang sempurna ya yaitu apabila dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan menjadi kebaikan kenikmatan yang didapatkan itu dia bersyukur jadi kebaikan Apabila dia mendapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan. Apa harus bisa menghibur kita? Ya Allah, ini Allah pasti menghendaki kebaikan kepada kita. Sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kepada kaum, ya, Inna Allah Taala idza ahabba qauman ibtalahum apabila sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum Allah memberikan ujian kepada mereka faman radiya falahur ridha kalau orang tersebut ridha dengan ujian maka dia akan mendapatkan ridha Allah wa man sakhita falahus sukhtu dan apabila dia benci marah enggak suka dia pun juga mendapatkan kebencian itu hadis ini dikatakan hasan gharib ya dan di oleh al maka banyak keutamaan-keutamaan yang harus difahami oleh masing-masing kita dari kesabaran ini, keutamaan kesabaran sehingga kita selalu siap ya ketika kita mendapatkan musibah ya dan kita jangan minta musibah jangan meskipun kita mampu maka kita doa robbana la Tuhamilna ma la taqata bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu memikulnya. Jangan kita ini sok kuat. Ya Allah, berikan aku ujian. Aku sudah mengetahui tentang keutamaan sabar. Aku akan mampu menjalankannya. Jangan. Kita minta dilindungkan dari sesuatu yang tidak kita mampu. Kita minta perlindungan dari fitnah. Kita minta perlindungan dari berbagai macam ujian ya namun ketika kita mendapatkannya maka kita bersabar kita menerima kepada Allah kita hanya mengambil sebab yaitu kalau kita ditimpa sakit sabarnya kita lah perobat, bukan sabarnya kita kita biarkan sakit tidak ketika kita ditimpa oleh ke mungkin di PHK bukan berarti bersabarnya di rumah tapi kita mencari pekerjaan yang lain ketika ditimpa musibah ya istri lari darinya ya kita mencari lagi yang lain gitu ya jadi sabarnya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah tetap menghindarkan maksiat dan tidak menggerutu, tidak marah kepada Allah dengan takdir yang kita alami. Mudah-mudahan kita benar-benar ini bukan hanya sekedar penghibur, bukan hanya sekedar apa namanya pemanis di bibir saja, tapi kita harus yakin bahwa semuanya ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya. Demikian Allah wa Nah, Ustaz. Uh, selanjutnya kita akan angkat kembali dari penelpon dari Pak Ardi yang ada di Tangerang. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan Pak Ardi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. Iya, menyangkut dengan <clears throat> masalah kesabaran ini. Ketika kita mengalami suatu musibah dikatakan di dalam suatu rumah tangga yang bertubi-tubi datangnya, ya. baik itu dari orang tua maupun dari istri. Uh, dan ketika hati ini sudah mulai sakit, yang orang bilang ah, kalau dalam sakit tersebut, dan kita sudah berusaha untuk koma di jalan Allah, kita sudah berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kita dalam hati. Namun kita sudah menjalankan semua itu, tapi dalam hati ini masih ada terganjal dengan masalah-masalah yang terlalu banyak Ustaz. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa selalu istiqomah dan selalu uh, membuang rasa was-was dalam hati itu supaya agar dia selalu jauh dari semua itu. Begitu saja Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, uh, memang sabar ya dan syukur itu bagaikan dua sayap yang memang tidak bisa dipisahkan sabar dan syukur bahkan sudah disebutkan oleh para ulama ya sabar dan syukur ini merupakan iman itu sendiri ya iman itu ada dua bagian yang bagian pertama sabar bagian yang kedua adalah syukur ya maka kita tidak bisa melepaskan dari kesabaran dan sabar pengertian jangan hanya sabar diam saja dia tersenyum tidak ya sudah sudah saya jelaskan dengan segamblang-gamblangnya tentang makna sabar sudah berapa kali kami ulang-ulang ya. Maka kalau kita memahami konsep sabar tersebut, insya Allah ya kita akan melihat kehidupan ke depan ini dengan tersenyum dan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kenal yang ada ada namanya putus asa karena orang yang menghadapi musibah dia tahu oh iya musibah ini sebagaimana Nabi mengatakan ma yusibul muslim ya au ma min musibatin tusibul mu'min illa allah biha anhu hatta syaukatu yushakuha tidaklah musibah yang menimpa orang beriman kecuali akan menghapus kesalahannya tidaklah menimpa kepada seorang beriman kecuali akan diganti ya Allah innalillah wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala. Coba perhatikan, Nabi mengajarkan kita, Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang kau dan gantilah dengan yang lebih baik. Umar bin Abdul Aziz tadi mengatakan, ketika seseorang mendapatkan musibah, ya, kemudian dia bersabar, maka pada hakikatnya kesabaran yang dia miliki, ya, sebagai ganti dari nikmat yang diangkat, yang, yang itu yaitu musibah, maka itu kebaikan yang lebih besar dibandingkan dengan musibah itu sendiri. Jadi kesabaran yang dimiliki seorang itu jauh lebih besar daripada musibah yang dialami itu sendiri. Sehingga ketika dia bersabar, seharusnya dia bersyukur karena bisa bersabar. Karena sabar itu merupakan nikmat, nikmat yang lebih besar dan lebih berharga dibandingkan dengan musibah yang dialaminya. Nah, maka di sini jangan mengatakan ada batasnya kesabaran itu. Jangan mengatakan seperti itu. Selalu minta ya Allah, berikan aku istiqomah. Berikan aku sabar. Istiqomah di atas kesabaran berarti istiqomah tetap menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun wah, goncangan ekonomi. Meskipun goncangan eh, boykot dari apa saja, tetap istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak goncang meskipun harus sempoyongan dia berdiri, meskipun harus jatuh bangun dia mengerjakan sholat tetap dia menjalankannya. Gak bisa dia berdiri dia duduk, gak bisa duduk dia berbaring, gak bisa berbaring dengan isyarat. Fattakullah mastata'tum, tetap sabar ya dalam jalan taatan kepada Allah. Sakit apapun yang dia derita, nggak bisa butuh dengan air tayamum, maka mudah. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Ya. La bishaddad din ahadin la bahu dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama pasti akan kalah di dua koribu. Maka dalam jalankan agama sesuai dengan aturannya, kalau tidak yang paling dekat. Nggak bisa berdiri, dia tetap sabar sholat dalam keadaan duduk. Nggak bisa duduk, dia sabar lagi. Aku tetap akan menjalankan sholat dengan keadaan berbaring. Nggak bisa berbaring, ya. koribu yang lebih dekat lagi yaitu dengan isyarat. Maka agama itu mudah. Kemudian dia bersabar, tidak lari kepada maksiat. Ya, dia tidak lari kepada karaoke misalkan, tidak lari kepada judi misalkan, tidak lari kepada pangkuan pelacur misalkan, tidak lari kepada dukun paranormal karena semua larangan Allah, maka dia tahan dirinya, artinya dia bersabar untuk tidak melanggar ya dan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga dia bersabar dengan takdir itu. Eh, tetap jalan taatan, tetap tidak melanggar maksiat dan juga sabar dan dia mampu untuk menahan diri dari marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengatakan apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya sabar. Tetap sampai kita mati harus kita bersabar dalam ketiga bentuk sabar tersebut. Iya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, sore ini Ana menangkap maling di toko Ana, tapi dia ibu-ibu dan dia Nasrani. Apa ya. yang harus Anda lakukan? Apakah harus saya potong tangannya, Ustaz? Ya, Masya Allah. uh, <laughs> Masya Allah. Ngeri saya dengar. <laughs> Iya, ya, emang dalam Islam sebutkan, ya, astariqatu wa astariqatu wa astariqatu faqta'u adiyahuma. Orang yang mencuri laki dan perempuan potong dua tangannya. Ini Quran mengatakan demikian. Ya, namun tidak ini umum ya tapi ada taksis ya laqad a'illa fi rub'i dinar fasa'ida tidak ada potong tangan kecuali seperempat dinar ya Makanya kalau di bawah seperempat dinar tidak ada potong tangan. Dan yang melakukan adalah pemerintah, bukan orang sembarangan, bukan antum. Bahaya kalau antum jalankan, semua orang akan buntung tangannya kalau kita yang menjalankannya. Dan tidak boleh, harus pemerintah, harus penguasa yang menjalankannya. Dan kalau penguasa tidak menjalankannya, kita lepas dari tanggung jawab. Ya, adalah tanggung jawab dari dari penguasa. Nah, oleh karena itu jangan jangan seperti itu. Ya. Kalau kebetulan yang yang yang mengambil orang Islam, ya maka tutuplah aib tersebut. Ya, karena Nabi mengatakan man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kejelekan saudaranya orang Islam di dunia, Allah akan tutup ya, kejelekannya dunia dan akhirat. Kalau bukan seperti itu, ya, maka ini eh, kesempatan dakwah dia, ya, bahwa Islam itu lembut, bahwa Islam itu indah, Islam itu baik, ya kalau hanya perkara yang sepele ya maka izin afwan itu lebih baik karena itu masalah hak ya kalau orang misalkan barangnya dicuri dan dia memaafkan ya belum sampai kepada hukumah belum sampai kepada penguasa dimaafkan ya gak ada masalah tapi kalau sudah sampai kepada penguasa maka urusan penguasa demikian kalau sebelum diangkat ke penguasa dimaafkan itu lebih lebih baik apalagi dia orang Nasrani jelaskan bahwa Islam itu indah bahwa Islam itu begini begini mudah-mudahan hatinya bisa terbuka untuk masuk kepada Islam demikian dan melihat murahnya hati orang-orang Islam demikian Allah Allah. Nah, Ustaz. Mudah-mudahan yang memberikan pertanyaan tadi mendengar jawaban beliau dan tidak melakukan tindakan memotong tangan, Ustaz ya? Ya, iya betul. Ya. <laughs> Jangan jangan sembarangan ya. Betul, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir dari penelpon kita sore hari ini dan sebelum ditutup mungkin antum bisa menjelaskan Ustaz mengapa begitu panjangnya pembahasan tentang masalah sabar ini, Ustaz, dari uh, kepada pendengar yang mungkin baru mendengarkan beberapa kali, Ustaz. Iya, iya. Kita akan angkat dari uh, Diki di Sunter. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Diki. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Uh, kayaknya terputus kita saat dengan beliau. Iya, iya. Baik, kita akan angkat saja dari dari pesan singkat. Ya. Ustadz, Eh, bolehkah kita memberi tahu kepada teman kita yang non muslim bahwa agama Islam agama yang hak itu adalah Islam sukron iya iya tentu saja ya namun ketika menjelaskan kepada siapa saja maka kita ingat ya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaitu qatibun nas ala qadri unqulihim berbicaralah berbicaralah kepada orang sesuai dengan kadar akal kemampuan mereka maka Eh, kita harus bisa melihat siapa yang kita ajak bicara dan apa yang pas untuk dibicarakan kepadanya. Sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan ayat ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku yang aku mengajak kepada Allah ala basirah di atas ilmu. Apa maksud dengan ilmu di sini? Beliau katakan dalam kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid tidak hanya ilmu syar'i saja tapi ilmu tentang audiens, ilmu tentang mustami'in, keadaan orang yang kita ajak bicara, al-mukhatab, ya. Kadang orang yang mendengarkan, kadang orang kita ajak bicara. Maka kalau kita berbicara dengan orang apa pasnya? mana yang pas berbicara dengan orang ini, baik dari sisi susunan bahasa maupun in, apa namanya inti pembicaraan, isi perbicaraan, ya. Betul kita katakan bahwa Islam agama yang paling benar, tapi bagaimana menjelaskannya yang benar ini tentunya perlu ilmu, ya di samping ilmu tentang agama, ilmu tentang orang itu. Kalau kita bicara di depan pendeta, maka kita harus ngerti jelas. Kalau enggak kita bisa kalah, ya. Dan kalau kita kalah, kita bisa ragu dan kita jangan. Ya. Kalau bicara dengan orang yang lain sesuaikan dengan apa yang ada. Dan kalau kita tidak mampu, maka diamlah. Jangan berbicara. Demikian. Alhamdulillah. Ya. Kita angkat telepon transak mungkin? Masih ada ya, waktu, set. Tafadhal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, terus lagi set dengan penelpon kita. Uh, mungkin bisa antum simpulkan saat kajian Baik. sore hari ini. Baik. Eh, baiklah, ya kajian kita insya Allah ya panjangnya pembicaraan tentang sabar insya Allah sudah berakhir ya. Dan namun kesabaran jangan sampai berakhir. Sabaran akan mengiring kita sampai kita mati dan seandainya kita bicara sabar masih panjang lagi, itu masih belum masih belum seberapa. Karena memang pentingnya sabar ini justru pemimpinan agama ini didapatkan karena kesabaran dan keyakinan. Bisa kata Imam uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bisa wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Kalau kita ingin menjadi orang yang di depan dalam agama, maka sabar dan yakin. Kalau kita ingin agama yang kita sampaikan, dakwah yang kita uh, serukan uh, diterima oleh kaum muslimin, maka dengan asobru wal yakin. Bisabr wal yakin tunalu al-imamatu fitr. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.